Kali ini yang akan kita bahas ialah sistem muzabana. Kita baca terlebih dahulu penjelasan matan dari muallif rahimahullah baru kita akan menjelaskan tentang rincian muzabanah. Qala al-muallif Rahimahullah taala wa naha sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam 'anil muzabanah. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melarang dari muzabanah. Min hadis Abdullah bin Umar datang dari hadis Abdullah ibnu Umar dalam Bukhari Muslim. Wa Abi Sa'id Al-Khudri datang juga dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri juga dalam Bukhari Muslim. Wa Rafi' Ibnu Khudaij. Juga dalam Bukhari Muslim. Wa Sahal Ibnu Abi Hathmah. Juga dalam Bukhari Muslim. Wa Jabir bin Abdullah dan datang juga dari hadis Jabir bin Abdullah juga dalam Bukhari Muslim. Ini beberapa orang sahabat semuanya meriwayatkan hadis tentang larangan muzabana. Qala rahimahullahu taala wa naha sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam istira'ar rutab bi wa rakhasa fil araya Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melarang membeli kurma rutop kurma yang masih basah dibayar dengan tamr kurma yang sudah kering. Warakhasa fil araya dan beliau memberikan rukhsah keringanan pada araya. Sistem araya. Ini pengecualian dari muzabana. Anda akan diterangkan insyaallah. Min hadithi Sa'ad bin Abi Waqqas. Datang dari hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu wa arba. Baik. Eh, ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam muwaqqa'nya, Syafi'i dalam Musnadnya, Imam Ahmad dalam Musnadnya dan juga yang lainnya datang dari banyak jalur dan dia disahihkan oleh para ulama. Dan juga disahihkan oleh para ulama. Qala رحمه taala wa naha sallallahu alaihi wa ala alihi وسلم an بيع subrah من الطعام taam bis-subrati taam Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melarang menjual satu subrah, satu gundukan ya, satu gundukan besar berupa makanan dibayar dengan satu gundukan pula dari makanan. Wa an bai'is subrati at ta'am wa tamr bil al musamma min huma. Dan jika Rasulullah SAW melarang menjual satu gundukan makanan atas satu gundukan kurma dibayar dengan yang ditakar. Makanan yang ditimbang, ditakar atau kurma yang ditakar. Dari dua poin tadi. Melarang menjual satu gundukan makanan dibayar dengan makanan yang ditakar, juga melarang menjual satu gundukan kurma dibayar dengan kurma yang ditakar. Min hadis Jabir bin Abdullah datang dari hadis Jabir bin Abdullah dalam Sahih Muslim. Kata Mu'allif rahimahullah wa hadal hadithu wa hadithu Sa'ad bin Waqas dakhilani fi ma'nal muzabana. Hadis ini, hadis sahabat Jabir di atas dan hadis Sa'ad bin Abi Waqqas yang sebelumnya kedua-duanya masuk pada makna muzabana Baik. Ini matan dari muallif rahimahullahu tabaraka wa taala. Khonamtina azakumullah di antara sistem jual beli perniagaan yang dilarang dalam Islam dengan nas sabda Rasul SAW ialah sistem muzabana. Sistem muzabana itu dijelaskan langsung dalam riwayat hadis. Datang dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu belum mengatakan naha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam anil muzabana Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melarang dari musabana yaitu ayyabi'a thamara haitah in kanat nakhlan bitamrin kaila yaitu menjual buah misalkan korma ya buah yang ada di ladang masih ada di pohonnya dibayar dengan kurma yang di bawah yang ditakar. Kurmanya masih di atas pohon. Masih basah, rutop. Dibeli itu dibayar dengan kurma yang sudah tamer, yang sudah kering. Bukan lagi rutop di bawah dengan takaran. Bergambar ya. Antum memiliki misalkan satu kebun kurma dalam satu kebun itu misalkan ada 50 pohon. Kormanya masih di pohon. Belum dipetik. Rotop masih basah ya. Itu dibeli. Atau dijual. Bayarannya adalah kurma yang di bawah. Yang ditakar di bawah. Di yang keranjang itu. Karena dia mengatakan ini kurma-kurma saya yang ada di kebun saya ada 50 pohon ya masih rutop ini saya jual misalkan dengan satu ton kurma yang ditakar. Paham ya? Itu namanya apa? Namanya muzabana. Disebut dengan muzabana. Tidak boleh. Kalau wa in kana karma ayabi'ahu bizabibin kaila. Kalau itu pohon, kalau itu buah anggur Muzabana ialah dia menjual buah anggur yang di pohonnya dengan kismis yang di bawah yang ditakar. Paham ya? Untuk memiliki satu eh, sekian wilayah anggur. Masya Allah. Ada anggur hitam, ada anggur merah, ada anggur hijau, ya macam-macam. Itu dijual atau dibeli, dibayar dengan kismis. Kismis yang ditakar di bawah. Saya memiliki misalkan setengah hektar, oh, terlalu luas ya. Uh, memiliki satu petak lah kebun anggur, anggur merah ini. Ini dibayar dengan kismis sekintal. Adalah Yesus. Ya, Kalau Qala wa in kana zar'an ayabi'ahu bi kairi tu'am. Atau dia buah-buahan yang lain, tanaman-tanaman yang lain yang masih yang masih pada pohonnya, para tangkainya dijual dengan makanan yang ditakar. Naha an dzalika kullih Rasul melarang itu semua. Rasul melarang dari itu semuanya. Sehingga bukan semata-mata kurma, tapi juga pada anggur, bahkan pada ziroah tanaman-tanaman yang lain. Barakallahu itu. Contoh tanaman yang lain, ha? bawang. Anda memiliki ladang bawang berapa hektar? Satu hektar. Bawangnya masih di tanahnya itu, belum dipanen, sudah kelihatan itu. Bawang yang sudah eh, bawang saya yang satu hektar ini saya jual. Bayarannya bawang yang dalam karung-karung itu satu ton, Paham ya? Dibayar dengan bawang juga, tapi dalam karungnya itu. Yang di karung-karung satu ton untuk membayar bawang yang masih di ladang. Tidak boleh. Namanya apa Namanya muzabana. Disebutkan dalam lafaz hadis yang lain dari hadis Abu Sa'id Khudri radhiyallahu dengan lafaz istira'u tsamari bitamr ala ru'usin nakhl. Membeli ya buah kurma yang masih di pohonnya dibayar dengan kurma yang di bawah yang ditakar. Itulah yang namanya muzabana. Apa ya, Fan? Namanya muzabana. Baik. Dari sini para fuqaha mendefinisikan yang namanya muzabana ialah kullu syai'in minal juzaf alladhi la yu'lamu kailuhu wala waznuhu wala adaduhu ubtu'i'a bi syai'in musamma minal kaili wal wazni wal adadi dhannan wa takdira segala sesuatu yang sifatnya juzaf. Juzaf itu barang yang tidak diketahui takarannya atau timbangannya atau jumlahnya. Juzaf. Itu dibeli. Dibayar dengan sesuatu yang tersebut takarannya, tersebut jumlahnya, tersebut timbangannya. Paham ya? Taib tadi itu. Itu namanya muzabanah. Cuman e, muzabana itu ketika buahnya atau tanamannya masih di pohon. Masih di masih di pohon. Itu yang namanya muzabana. Dan ini dilarang ikhwanafitina azakumullah termasuk dalam kategori riba. Ini dimasukkan dari para ulama termasuk kategori riba. Jual beli yang dilarang dikarenakan ada unsur riba padanya. Ribanya dikarenakan selisih apa ini? Selisih takaran atau timbangan atau jumlah. Yang kedua, barakallahu fikum, apalagi kemudian tidak langsung dipanen, ada kekhawatiran rusak sebelum dipanen. Paham tidak? Ah, antum beli rutopi yang di pohonnya itu dibayar dengan tamar yang dalam takaran keranjang di bawah. Satu, jumlahnya nggak sama. Nggak jelas. Yang kedua, ketika itu korma yang di pohon nggak segera dipanen, khawatir rusak sebelum dipanen. Kamunya rugi, tahu-tahu kena uh, banjir, atau kena badai, atau kena angin kencang, atau kena hama, atau kena musibah yang lainnya, hancur. Siapa yang rugi? Barakallahu fikum. Sehingga ada unsur uh, al-jahl bitasawi. Ketidaktahuan kesamaan timbangan. Yang kedua ada unsur spekulasi. Sehingga ada unsur perjudian di dalamnya. Barakallahu fikum. Itu yang namanya muzabana. Termasuk dalam muzabana barakallahu fikum yang disebutkan oleh mu'alif di sini. Jual beli satu gundukan makanan juga dibayar dengan satu gundukan makanan yang lain. Segunduk dibayar segunduk. Gitu bayar segunduk gitu bahasanya ya. Nah, setumpuk gitu ya. Ini dilarang dikatakan tak jelas disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma inda Muslim dengan lafaz Nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'is subrah min at tamri la ya'lamu makilataha bil kailil musamma min at tamr Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang menjual satu gundukan satu tumpuk kurma tidak diketahui berapa makilahnya, berapa takarannya. Dengan kurma yang ditakar, disebutkan jumlah takarannya juga dari kurma yang sama. Segunduk dengan segunduk takaran. Ada kurma atau e, tuang, juga ada kurma yang menumpuk, ya, membukit. Gitu. Itu kurma. Tidak tahu berapa kilo, berapa kintal, berapa ton. Dijual, dibeli dengan kurma yang dalam keranjang. Jelas ukurannya. Ini 5 kilo, eh, ini 50, 50 ketemunya satu cinta eh, ah, misalkan dua kilo tiga kintal. Adalah ya Dengan nas hadisnya Rasulullah SAW dikarenakan tidak diketahui takarannya dan termasuk sistem muzabana. Kalau yang ini bukan di atas pohon. Kalau yang pertama tadi kurma di pohon, dibeli dengan kurma yang di keranjang. Yang yang kedua ini sama-sama di bawah. Tapi kurma yang mau dijual segunduk. Tidak jelas ukurannya berapa, takarannya berapa, jumlahnya berapa. Dibayar dengan kurma yang juga di bawah, tapi jelas takarannya. Dipahami ya? adalah ya juz termasuk dalam bentuk muzabanah. Dipahami ini? Sehingga dua-duanya masuk. Baik yang di pohon dibayar dengan yang di bawah atau yang di bawah sama-sama di bawah. Yang ini nggak jelas takarannya, yang ini jelas takarannya. Paham ya, Pak? Paham ini? Apa alasannya? Dikarenakan tidak tahu takaran, jahala. Yang kedua spekulasi. Dan ini berlaku tidak hanya kurma, tetapi semuanya ada kurma, ada e, anggur dengan kismis, ada zarak, semua cocok tanam. Sistem yang seperti ini namanya muzabana. Termasuk muzabana ialah apa yang disebut dengan muhakolah. Muhakolah disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma dia berkata naha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam anil muhaqalati wal muzabanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari muhaqalah dan muzabanah. Muzabanah diterangkan tadi, Dua gambaran. Muhaqalah dijelaskan oleh An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim. Beliau mengatakan wa ajma'u aidan ala tahrimi bai'il hintah fi sumbuliha bi hintatin safiyah wa hiyal muhaqalah. Dan para fuqaha, para ulama juga sepakat bersepakat mengharamkan jual beli hintoh. Hintoh itu biji gandum. Masih pada tangkainya dibeli dengan hintoh yang murni yang sudah dibawa. Itulah yang namanya muhakalah. Ada, ada, ada gambaran? biji gandum itu sama kayak beras. Besarnya sama, rangkainya juga sama. Sama kayak beras. Dia bertangkai gitu. Nah, namanya sumbul. Nah, itu dalam tangkai ada sekian banyak biji-biji-biji. Itu ketika apa namanya di, dipetik itu kan belum murni, masih ada gabahnya. Gitu ya. Masih ada gabahnya. Kalau beras namanya gabah. Kalau hento namanya apa? al kayak gabah lah. Ada gabahnya. Menjual ini, menjual biji-biji uh, gandum, masih para tangkainya yang masih bergabah itu dibayar dengan biji henta, biji gandum yang murni yang sudah diselip. diselip tidak gitu, sudah dihilangkan gabahnya. Adalah Yesus. Ya, Itulah yang namanya muhakola. Mirip dengan apa ini? Dengan muzabana. Bedanya kalau muhakola itu pada biji-bijian. Muzabana pada buah-buahan dan tanaman-tanaman. Masuk pada definisi muhakola ialah semua yang biji dengan cara yang sama. Di Indonesia namanya apa ini? Beras. Maka termasuk muhakola yang dilarang Anda menjual atau membeli beras yang di dalam tangkainya itu masih di sawah ya masih di sawah-sawah itu masih tangkainya itu e, sekian e, petak sawah beras e, sawah padi yang kamu miliki dijual atau dibeli dengan beras yang sudah murni dalam karungnya atau dalam timbang. atau nah, memiliki sawah tuh hektar siap panen. Ini saya jual kamu bayar dengan beras mereknya tawon. Di tempat saya beras tawon termasuk yang lumayan. Di sini beras apa namanya? Jagonya apa? Jago apa? Jago apa? Atau rojo lili. Ya, yang yang siap panen ini dari padi saya ini saya jual dengan beras rojo lili satu ton yang sudah bersih. Hukumnya apa ini? Hukumnya tidak boleh. Namanya apa? Namanya muhaqol. Dibahami? Ini berlaku untuk semua biji-bijian, semua tanaman-tanaman, semua buah-buahan dengan cara yang sama seperti ini. Dibahami? Adalah Baik, termasuk dalam bentuk ini ialah ketika sudah kamu panen. Panen, tadi sudah panen dalam karung-karung-karung. Tapi namanya apa ini? Namanya gabah. Ini dijual, dijual dengan beras yang sudah murni. Barakallahu Hadalah ya. Apalagi yang ini nggak nggak tahu berapa jumlahnya dijual dengan bayar beras yang sudah murni dengan takaran yang jelas. Ini semua termasuk muhakalah atau muzabana. Dipahami siapa ya? Dipahami siapa ya? Barakallahu Solusinya apa supaya uh, jadi halal? Bukan menghalakannya haram, bukan. Solusinya apa supaya yang haram menjadi halal? Ya Pak No. Jawabannya dibeli dengan uang. Iya, kan jual. Dijual dan antum bayar dengan uang. Selesai. Aman. Satu gundukan makanan. Entah itu kurma, entah itu anggur, entah itu kismis, entah itu apa. Pakai fulus. Berapa ini yang yang ada ini? Sekian. Selesai. Dengan uang aman, tidak ada masalah. Paham ya? Bukan dengan barang sejenis, tapi dengan bulus, Dengan uang. Hatta yang di atas. Pada kita bahas sebelumnya, yang di atas pohon itu. Yang penting ada yang bisa mentaksir berapa estimasi buah yang ada dan langsung kamu panen di tempat bisa kamu bayar dengan uang. Dipahami ya? Dipahami ini? Dengan uang. Dan ingat langsung tebas di tempat. Kalau sistem tebas itu kan Eh, nggak e, langsung. Beli berapa? Nunggu, nunggu sampai panen baru di ditebas atau atau di, diambil. Ada lagi ya, yang boleh langsung. Ini udah, udah, udah matang, taksir berapa semuanya, kemudian dibayar dengan uang dan langsung dipanen. Bil fulus lancar. Nah, semua dengan uang ya aman. Dan barakallahu ini diantara solusinya supaya menjadi halal. Yang tidak boleh itu ialah karena dia sejenis kurma dengan kurma. Kemudian anggur dengan kismis. Yang masih dalam tangkai dengan yang sudah murni. Yang sejenis. Sehingga termasuk horor, tidak jelas takarannya dan segala macamnya dan ada unsur populasi barakallahu Yep, solusinya dengan fulus. Bil fulus. Ah, lebih aman lagi, suruh panen, dipanen semuanya, sudah beres, timbang atau sudah selip, timbang beras murni atau gandum murni, berapa kintal dengan fulus. Nah, aman. Bil fulus, tembus. Barakallahu nah, itu. Difahami insyaallah ya? Paham tum? Paham. Baik. Disebutkan dalam riwayat tadi ada pengecualian. Dikatakan Naha sallallahu alaihi wasallam istira rutabi bitamr wa rakhasa fil araya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan rukhsah keringanan pada al-araya. Al-araya ini pengecualian dari muzabana. Muzabana sistem muzabana haram termasuk riba dengan nasul hadis bukan hanya bukan hanya pada kurma tapi juga pada semua buah-buahan tanaman-tanaman juga muhakkalah haram dengan nasul hadis pada biji-bijian dengan cara tadi untuk muzabana ada pengecualian namanya araya namanya apa ini namanya al araya Taib. Eh, yang namanya al-araya penggambaran yang benar secara periwayatan hadis barakallahu fikum ialah uh, ada seseorang yang miskin fakir ya dia miskin dia fakir ingin menikmati kurma rutop. Ini pada masa lalu dikarenakan kurma termasuk bahan makanan pokok. Kepingin menikmati kurma rutop. Rutop zen. Ya. Tapi tidak punya fulus. Tidak punya apa? Tidak punya uang untuk beli rutop. Yang dia punya tamer. Rami, yang dia punya apa ini? Tamer, kurma biasa. Kurma yang sudah bukan lagi rutop, sudah mulai kering. Barakallahu Dipahami? Difahami? Untuk yang satu ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan rukhsah. Memberikan rukhsah, keringanan untuk orang-orang yang fuqara wal masakin, yang fakir miskin, tidak punya uang untuk membeli kurma rutab, punyanya hanya tamar biasa. Silahkan Anda membeli rutab yang ada di pohon. Baik, dibayar dengan tamer yang kamu miliki di bawah. Diperkirakan di yang yang kedua diperkirakan namanya bikharsiha, biharos. diperkirakan supaya eh, tepat sama takarannya dan yang kedua tidak boleh lebih dari lima wasak. Itu diperkirakan dalam nasul hadis. Lima wasak. Satu wasak itu adalah 60 sok. Kalau lima wasak sama dengan 300 sok. Satu sok itu 4 mut. Satu mut itu sepenuh dua telapak tangan orang dewasa. Ini segini dikalikan eh, empat satu sok. Ini namanya satu mut, satu mut ya, satu mut Dikalikan empat, empat mut sama dengan satu sok. Jadi enam puluh sok satu wasak. Empat kali enam puluh dua ratus empat puluh mut sama dengan satu wasak. Ini boleh pada kurang dari lima wasak. Dua ratus empat puluh dikali lima sama dengan 240 dikali 5 sama dengan 1200 mut. Enggak. Eh. Kita akarnya 1200 mut. Sehingga tiga ketentuan. Ini rukhsah. Namanya aroya. Satu, orangnya miskin, orangnya fakir, tidak punya fulus. Yang pas tidak punya fulus untuk membeli rutop. Yang kedua, ketika membeli harus dikhors, Diestimasi rutop yang ada di pohon itu. Estimasinya berapa kilo? Satu. Kemudian ketika dia nanti susut uh, dia kering menjadi tamar ketemunya berapa kilo susutnya berapa kilo diestimasi kors nanti dibayar dengan tamer yang ada di bawah seukuran takaran tadi Paham tidak? Dan harus takabuk serah terima di tempat. Ini kurmaku, tamerku, mana rukopnya Di, diambil rutopnya. Misal, dia barakallahu fikum ingin membeli satu pohon. Jangan satu satu anu, satu sawah, satu kebun, wake ya. Untuk makan dia sendiri. Hmm? Satu pohon. Satu pohon udah banyak tuh kurmanya dia. Satu pohon kurma rutop. Diestimasi. Di mahli maju. Ini rutop ini, satu pohon ini pengalaman. Satu pohon ini 50 kilo. Rutop. Satu. Taib. 50 kilo rutop ini kalau dia menjadi tamer, menjadi tamer, ketemunya berapa? Kan semakin susut, susut lagi ya. Kalau masih basah kan e, berat itu. Ketika sudah mulai menyusut, semakin kurang. Berapa kira-kira? Tim ahli, tim taksir maju. Biasanya rutop 50 kilo ketika menjadi tamer menjadi misal 30 kilo. Misal 30 kilo. Maka boleh dibeli dengan tamar yang ada dengan jumlah 30 kilo tamar. Paham tuh? Itu cara harusnya, cara ngitungnya. Dan yang ketiga, takobut. Ini kurmaku mana rukuknya. Dan yang berikutnya harus apa, eh, apa, yang berikutnya tidak boleh lebih dari lima wasak. Jangan lebih dari 5 wasak 1200 mud atau 300 sok. 300 sok. Kita misalnya takaran ini piro iki? Wallahu a'lam bishawab. Antum takar diri ya. Nah, antum takar sendiri. Eh, saya kurang perhatian dengan kilo-kilo ini, Pak. Nah, atau takar sendiri itu kurma e, empat mut itu ketubuhnya berapa dikalikan. Ya lumayan. Anggaplah sepenuh gini berapa? Setengah kilo. Setengah kilo lebih lah. Kalau misalkan empat mut 2,5 kilo lah. Ini estimasi loh, ya, jangan dipastikan ya. Misalkan 2,5 1200 loh, empat mut itu satu sok kan, satu sok itu 2,5. Berarti 300 dikalikan 2,5. Sama dengan berapa ini ketemunya? Sama dengan berapa? Hah? 2,5 kok. 2,5 dikalikan 300. Sama dengan berapa? 7,5 kintal. Anak lima ini Estimasi. Satu sok itu 2,5 kilo. Anak lima ini ya, kali dikalikan 300 sama dengan 7,5 kintal. Ya banyak itu. Banyak itu ya. Bagi antum banyak banget waktu makan nasi, nggak makan kurma. Kalau bagi mereka dahulu itu sedikit. Sama kayak antum memiliki berapa? 7, sih kurma ya ini beras lebih sedikit lagi. Eh, atau memiliki sekian kintal beras. Kalau atau makan sendiri yo, ya, hanya tapi eh, kalau sekeluarga, itu tidak banyak. Paling ketemunya satu, dua bulan, tiga bulan. Paham ya? Itu ketentuannya. Untuk yang ini khusus untuk kurma dengan cara seperti ini namanya aroya diizinkan, diperbolehkan dikarenakan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memberikan dosa. Ini pendapat hampir semua ulama. Ada sebagian dari dari ulama Kufah sekarang Irak dahulu menyatakan tidak boleh, mansuh dimansuh karena Rasul melarang muzabana. Pendapat yang benar tidak mansuh, tetap muzabana hukumnya haram dengan nasab dari Rasulullah SAW dan Rasul juga yang mengecualikan yang namanya al-araya dengan gambaran dan ketentuan. Dan ini hanya untuk kurma dan tamar. Hanya kurma dan tamar. Barakallahu Dipahami insya ya? Nah, itu yang namanya al-muzabanah, itu yang namanya al-muhaqalah, itu pula yang namanya al-araya yang dikecualikan. Disebutkan dalam apa? Disebutkan dalam hadis yang lain dalam Bukhari Muslim dari Sahal bin Abi Hasmah itu hanya diperbolehkan satu dua pohon kurma saja. saya katakan tidak mungkin satu ladang ini kakeknya. Satu, dua pohon kurma saja. An-nakhla wa nakhlatain. Nah. Satu, dua pohon kurma saja dikarenakan untuk pribadi yang miskin tadi itu dikarenakan dia memerlukan kurma rutab. Barakallahu. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam bisawab. Sebelum antum tanya saya ngetes dulu. Itu muzabana, itu muhakalah, itu aroya yang dikasih kalau pembahasan ini kan seakan-akan antum sedang di timur tengah sana kan gitu. Kurma, kurma, zabib, zabib. Nah, harus dirilkan yang ada sekarang ini di Indonesia Raya ini barakallahu. Gitu ya. Nah. Zen. Uh, di wilayah selatan uh, daerah dari mulai Porto, Rembul, Bumen. Di sana banyak sekali orang jualan apa ini? Anda tahu enggak? tinggi-tinggi jalan itu? Hah? Bangkoang. Tahu bangkoang ya? Kalau di tempat saya namanya besusu. Nah, dikarenakan putih kayak susu. Bersusu. Bangkoang. Baik. Apa hukumnya antum membeli bengkoang-bengkoang yang ada di ladang mereka itu? Hektaran, satu hektar ladang bengkoang. Barakallahu itu. Pakai fulus. Pakai fulus. Antum, apa? Boleh. Ya di ladang, bukan di pinggir jalan. Yang di ladangnya, bukan di pinggir jalan. Itu jelas sudah diikat, diikat sama mereka. Seikat sekian, selesai. Di ladang. Antum lihat ladang bengkong? Tahu. Uh, Ketika di ladang bengkoangnya nongol ataukah di mana? Loh, baru sadar. Hehe, jangan kemana-mana. Hah? Di mana bengkoangnya? Kelihatan di atas ataukah di mana? Hah? Di dalam tanah. Betul. Nah, pertanyaannya apa hukum atau membeli bengkoangnya satu ladang itu dengan fulus? Kenapa nggak boleh? Belum jelas. Belum jelas. Karena nggak jelas, nggak, nggak jelas pengkuangnya mana gitu. Masya Allah. Nah, rupanya lupa-lupa ingat ini ilmunya. Ini merujuk yang sebelum-sebelumnya lupa ini. Ah, siapa ini yang mau, yang mau jawab ini? Bapak? Hah? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Nggak ada barangnya masih di bawah tanah. Nggak kelihatan. Satu beli yang di bawah tanah. Nggak boleh. Masya Allah luar biasa. Murojaah yang sebelumnya udah mulai lupa-lupa ingat nih. Ya, apa ini? Apa yang mau saya tanya ini ya? apa yang mau saya tanya ini? Hmm, agak tengah sedikit. Eh, antum. Ya. Boleh. Ada ahli taksirnya. Terus Diberikan berapa? Misalkan satu ladang ini ya seukuran satu hektar ini ketemunya misalkan dua ton misalkan gitu. Ada sepuluh ton gitu ya. Boleh. Boleh. Deh, kasihnya ya apa ini? Boleh apa boleh? Ada ada ada tindak taksirnya. Boleh. Boleh. Boleh. Gitu aja. Masya Allah. Ya, ya apa ini? Boleh apa boleh? Hah? Masih <laughs> boleh tak boleh? Kenapa tak boleh? Gharar. Katanya gharar. Dia mengatakan, enggak, katanya gharar. Ada ah, tim taksirnya. Gharar. Jawabannya ada yang kurang pada jawaban tadi. Dibahas kemarin ada khilaf di kalangan para ulama yang insya Allah adalah boleh dengan persyaratan satu ada ahli taksirnya. Yang kedua harus panen langsung di tempat. Penting yang kedua, panen langsung. Bayar apa ini? Bil fulus. Hmm. Ini mukodima pertanyaannya nih. Ada yang berikutnya lagi nanti ini. Ah. Baik. Orang Pantura ini orang Brebes ini kan juragan bawang. Nah, dia ke sana ngomong kepada uh, yang punya ladang bengkoang tadi. Nda, Orang berbes ke sana. Orang berbes kan juragan bawang nih. Dia ke sana, dia bawa, bawa barang, uh, bawa bawangnya yang sudah dikemas sama dia. Sekarung, sekarung, sekarung, sekarung itu dibawa sama dia ke sana. Mau beli apa? Mau beli bengkoang. Dia datang kepada yang punya bengkoang, satu hektar bengkoang itu satu hektar bengkoang yang di ladang kamu ini saya beli. Saya bayar dengan bawangku. Nih yang saya bawa di tiket saya ini. Ada sekitar uh, satu karung itu mungkin 30 kilo, 10, tiga kintal. Hukumnya apa? Hukumnya apa? Wahai juragan bawang. Hukumnya apa? Kenapa nggak boleh? harus dengan uang. Eh, barang dengan barang harus dengan uang. Ah. Boleh atau nggak boleh? silakan bawang ini. Ah, hobol. Boleh. Kenapa kok boleh? Hah? Beda barang. Lain barangnya. Apa ketentuannya? Apa ketentuannya? Duh. Tadi apa ketentuannya? Ketentuannya harus ada ahli taksir dan harus panen langsung di tempat. Tidak ada masalah. Beda barang. Jadi tadi itu sejenis. Nah, lupa lagi kan? Nah, kadang antum kurang mencermati poin pun begini. Yang sejenis tidak boleh. Ini sama dengan antum pakai, beli pakai uang. Tapi yang jelas harus ada tim taksir jelas berapa estimasinya dan langsung panen di tempat. udah dipanen, udah dimasukkan dalam karung-karung-karung, dimasukkan dalam mobil tiketnya dia itu pulang, berangkat bawa barang pulang bawa bengkoang, kan gitu ya. Orang sana jual bengkoangnya, orang sini eh jual bawangnya jual bengkoang. Tidak ada masalah. Tidak ya. Nah, kecuali kalau kemudian dia membeli satu hektar ladang bengkoang tadi itu dibayar dengan bengkoang yang sudah ada yang diketika sama dia tadi itu. Ini yang tidak boleh. Namanya apa? Namanya apa? Namanya apa? Namanya muzabana. Barakallahu fikum. Masya Allah. Dipahami insya Allah Paham ini? Antum pernah lihat buah coklat? Pernah tahu biji coklat? Ya harus tahu supaya ilmunya nggak cuma urusan bawang toh, yang punya coklat itu <laughs> juga harus tahu. Atau pernah ngerti buah coklat dan bijinya? Hah? Pernah lihat? Ya uh, pohonnya lumayan rindang, itu biji-bijinya itu nempel di batangnya itu. Gede segini. Itu buah segini, gede-gede. Coklatnya antum uh, yang sudah matang itu dibuka, krak. Kalau ada bijinya. Namanya biji apa ini? biji coklat. Biji coklat. Langsung gini jangan wah uh, kayak coklat kius kius indah, Itu harus diolah lagi. Ah, di keringkan, sangrai segala macam, jadilah coklat yang zen itu. Itu gak murni biji coklat, ada penambahan-penambahan yang lain. Nah, gitu ya. Pertanyaannya, apa hukumnya antum membeli coklat yang masih ada di pohonnya satu hektar. Hmm, Barakalafikum. Dibayar dengan biji coklat yang dibawa. Hukumnya apa? kenapa haram? Sejenis. Yang kedua? itu yang namanya muzabana. Pinter. Gitu. Namun sejenis dulu. Yang kedua, yang ini masih di pohonnya, tidak eh, uh, jelas berapa ukurannya dibayar dengan biji coklat yang sudah ada takaran adalah tidak diperbolehkan. Paham ya? Apa solusinya? Apa solusinya? Dilfulus. <laughs> Atau suruh panen, antum bayar dengan fulus. Atau suruh buka, antum beli biji coklatnya. Atau yang paling zen ya, yang sudah jadi, tinggal dinikmati. Ada yang serbu ada yang dari buat buat. Jadi campurannya banyak. Barakallah. Dibahami soalnya? Dibahami ini? Kau ada azan-azan ya? Hah? Al-Muhim itu berlaku untuk yang namanya kurma, yang namanya anggur, buah-buahan, tanaman-tanaman, dan biji-bijian. Kalau yang ini namanya musafana, kalau biji-bijian namanya muhakola. Dengan sistem yang tadi. Masya Allah. Difahami ini? Oh, Apa? Ada yang mau tanyakan? Wis. Adapun pembahasan berikutnya adalah sistem gharar. Nah, ini panjang masalah gharar ya, akan dibahas nanti insya Allah pada kesempatan berikutnya. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam bisawab. Oh iya, kita belum masuk dalam dunia jagal. Tahu dunia jagal ini? Masya Allah. Taruh taruh sini, diamankan dulu sini. Iya. Lupa saya. Apa hukumnya? Barakallahu fikum. Membeli daging bayar hewan. Beli daging kambing, dagingnya ya dibayar kambing hidup. Atau sebaliknya, kambing hidup dibayar dengan daging. Kambing, kambing, sapi, sapi, ayam, ayam. Hukumnya apa ini? Kok diam tergambar nak? Masya Allah ketika Idul Adha Antum mendapatkan daging buahnya, Banyak ya Pak Dari mana-mana dikasih atau kumpul-kumpulkan Untuk klasifikasi Nih kambing, nih sapi Dapat kambing itu satu Freezer Jangan guyu. Saya dapat begitu. Alhamdulillah. Sapi. Ya namanya rezeki dikasih dari banyak banyak, banyak orang. Apalagi kalau di kampung itu kan dari masjid ini, dari masjid ini, dari masjid ini, dari masjid ini, dari masjid ini. Ah, kumpul-kumpulkan dapat daging sapi satu viser atau kambing lah. Hanya tuh kalau makan daging kambing terus ya lepok. Kata kalau yang sendiri enak-enak aja kan disimpan. Enggak. aku punya pikiran yang lain. Ini zen kalau dibikin hewan. Hewan saya pelihara. Ya kan dipelihara, beranak pinak, lulus, dijual kan gitu ya. Apa hukumnya membeli kambing yang hidup dibayar dengan apa ini? Daging tadi. Hukumnya apa? Hmm, hukumnya apa? Boleh. Kenapa kok boleh? Ini ini daging kambing. Itu kambing hidup. Misalkan uh, saya beli kambing antum. Dia sudah berumur misalkan ya enam bulan, tujuh bulan lah. Jadi masih sudah mulai di atas cempe. Ini saya beli dengan daging kambing 5 kilo, tulang-tulang kambing 3 kilo. Fadol, al-Madani ya, Azim. Silakan azan dulu terus nanti Allah. Dari barakallahu fikum disebutkan dalam Waqa Imam Malik dari Sa'id Ibn Musayyab rahimahullah salah seorang ulama tabi'in meriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il laham bil hayawan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menjual daging dibayar hewan hidup. Ini mursal dikarenakan ta, uh, e, Said Musayyab seorang tabi'i dia langsung meriwayatkan dari Rasulullah SAW. Seorang tabi'i tidak pernah ketemu Rasul. Namanya mursal, namanya mursal mungkati ada yang terputus sanat. sehingga para ulama dalam bab ini ada ikhtilaf. Khusus bab ini mereka ikhtilaf. Sebagian ulama terutama dari Imam Malik dari mazhab ya, Barakallahu hukum mengamalkan riwayat ini dengan alasan mursal, ini hadis mursal dan yang memursalkannya Sa'id bin Musayyab. Imam Malik, Imam Syafi'i dan yang bersama dengan mereka menganggap mursal Sa'id Hisan Hasan. <clears throat> Juga dikuatkan dengan amal beberapa orang sahabat. Al-Baghawi rahimahullah dalam bukunya Syarh Sunnah menyatakan hadithu ilmu Musayyab wa in kana mursala lakinnahu yataqawwa bi amal sahabat. Hadis Said tadi ilmu Musayyab walaupun dia mursal tapi dia dikuatkan dengan amalnya sahabat. Jadi hasan di ghairi. Bagi yang menghasankan riwayat ini maka tidak diperbolehkan menjual kambing hidup atau hewan hidup dibayar dengan daging kambingnya. Atau sebaliknya, menjual daging dibayar dengan hewan hidup yang sejenis. Yang sejenis. Dan itu dimasukkan dalam kategori muzabana. Paham ya? Kambing hidup dengan daging kambing. Sapi hidup dengan daging sapi. Ayam dengan daging ayam. Masing-masing jenis. Ayam sendiri, bebek sendiri, angsa sendiri, eh, macam-macam sendiri. Yang jelas yang halal dimakan, yang halal dimakan jenis Tidak diperbolehkan dengan nas riwayat ini bagi menghasankannya dan masuk dalam penggambaran muzabana. Apa solusinya? Inner bil hulus. Beli daging dengan hulus. Beli kambing dengan bulus. Paham ya? Wallahu tabaraka wa ta'ala alam bisawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Doa apa yang sesuai sunnah untuk orang yang sedang mengalami kesulitan? Langsung bisa memohon supaya dikasih kemudahan. Di antara doa yang dipanjatkan Nabi kita Muhammad ketika terkait dengan bab ini, doa Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla faj'alil hazna idza syi'ta sahla Ya Allah tidak ada kemudahan kecuali yang kau jadikan perkara mudah jadikan al-hazna dengan memfathah al-hazna kesulitan ini menjadi mudah kalau huznun sedih kalau haznun sulit maka jadikanlah yang susah ini menjadi Langsung aja ya Allah beri kemudahan kepada aku dari semua kesulitan. Langsung. Amal apa? Semua amal soleh. Semua amal ibadah, amal ketakwaan kepada Allah, solusi dari semua permasalahan. Umayyatakillah ya yaj'allahu makhraja wa yarzuku min haitsu la yatasib. Wa mayyatakillah ya yaj'allahu makhraja. Dia bertakwa dengan solusi. Dalam ayat yang lain, wa mayyatakillah ya yaj'allahu min amrihi yusra yang bertakwa kepada Allah urusan akan dikasih mudah oleh Allah